dibahas para ulama tentang hak cipta hak cipta itu dilindungi karena ada nilainya di situ hak cipta buku dan sebagainya maka meniru hak cipta mencuri hak cipta adalah haram hukumnya tidak diperkenankan ulama sudah menjelaskan karena apa pembajakan adalah tidak diperkenankan baca buku baca merek itu waktu dia menyodorkan ada hanya biarpun milik orang kafir sekalipun kita tidak boleh mencuri Adidas Yahudi misalnya Yahudi tapi pun kita tidak boleh mencuri karena Islam tidak mengajari mencu mencuri jadi kalau kita memalsu itu namanya memalsu kalau kita memalsu maka hukumnya apa? hukumnya haram nggak boleh Islam tidak mengajari yang jelek tidak mentang-mentang miliknya orang tetangga kita tetap kita mengajak tidak boleh kita buat merek sendiri Kenapa harus niru mereknya orang? Tidak kalau kalau merek sendiri nggak ada yang kenal kalau merek. Oh berarti kamu ingin menipu orang. Jadi ini palsu kau bilang asli. Berarti di situ hukumnya memalsu adalah haram. Maka jangan biasakan dengan yang seperti itu. mereka merek yang indah merek apa? Merek Bandung kata. Jadi pakai merek. Jadi memalsu adalah haram hukumnya. mencuri hak cipta adalah haram. Termasuk buku-buku. Kecuali yang memang oleh sang, sang pengarang sudah diizinkan setelah itu diizinkan oleh sang pengarang misalnya di web yang dibuka bebas sehingga kalau di dalam buku itu hak cipta dilindungi oleh ini maka yang mencetak adalah itu lebih karena apa itu ada hubungan sama yang mencetak yang mencetak sendiri ada ada harapan untuk uang kembali Buka, jangan berkata lo ilmu kok disimpan-simpan loh kalau ilmunya kiainya tidak akan disimpan tapi yang mencetak sendiri ngetiknya desainnya ini semua mereka pakai pakai duit dan kita menghargai haknya orang lain tidak diperkenankan kita mencuri hak cipta atau kita menjiplak. Kalau kita memalsukan apa namanya? Memalsukan memalsukan merek. Tapi kalau meniru misalnya dari sesuatu orang boleh meniru. Orang buat meja, kita buat meja, buat kursi, buat kursi, buat baju begitu, buat baju itu lain cerita. Kalau meniru adalah meniru saya pengen seperti dia. Dan segala sesuatu yang bisa yang kita lihat bisa ditiru. Enggak ada larangan meniru. Anda buat kopiah model begini, ada orang buat silakan, tapi jangan buat merek yang serupa. Baik itu saja. Tidak usah, tidak usah perusahaan digunakan. Allah a'lam bishawab.